اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والشجر وقع عن اتباع أهواءهم في قليل أو, أو كثير ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع نوع متابعة لهم في بعض ما يهونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهونه كما تقدم كان وفي هذا الفتن termasuk dalil dalam masalah ini yaitu larangan tersebut dari firman Allah dan orang-orang yang kami pada mereka Alkitab ya farahuna mereka gembira bima unzila ilaika dengan wahyu yang diturunkan padamu. Peminat azab dan diantara azab, Mayungkir ba'dah ada yang mengingkari sebagiannya Kul katakanlah inna ma'umir hanyalah aku diperintahkan Dan aku Allah untuk menyembah Allah Walak usyikatih dan tidak menyusukannya Mulai adu'u Pada Allah aku dakwah wa ilaihi ma'af dan kepadanya tempat kembali. Wakadhalika dan demikian pula angzalna kami turunkan dia hukman Arabia Hukum yang berbahasa Arab walau ini tabakta dan suruh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka Minta cuma setelah akan minal ilmi datang ilmu padanya yaitu wahyu Malah Allah tidak ada bagimu dari Allah mewali eh, menolong wala wak tidak pula pelindung Domer fi ahwaihim Yaitu kembali Wamba a'lam ilama takut dan dikruhu pada apa yang telah lewat penyebutannya yaitu ahzab Himnya kembali pada ahzab Yaitu yungkiruna ba'dahu yang mencari bagian wahyu maka termasuk dalam hal itu semua orang yang mencari sedikit pun dari Al-Quran, Yahudi ataupun Nasrani atau selain mereka. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu dan mengikuti mereka di yaktasuna beri dalam ciri khas mereka dinihim terkait dengan agama mereka atau hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Beliau bahkan terjadi Itibau ahwa ini mengikuti hawa nafsu mereka lima huwa dunadalika dengan perkara yang lebih remeh dari itu perkara yang merupakan jihad meskipun bukan agama Pemilihan atau masuk dalam hal ini ayat dan juga firman Allah Walang parbo tidaklah ridho Yang lebih banyak nasrani kepadamu Dengan kau mengikuti hawa milah mereka Katakanlah semuanya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar Dan jika kau mengikuti hawa nafsu mereka di setelah ja'aka minal ilmi datanya ilmu padamu mana malaka minallah maka tidak ada bagimu dari Allah min waliyin wala nasir pelindung tidak pula penolong perhatikan bagaimanakah Allah berfirman berkata atau berfirman fil dalam kalimat berita itu Allah memberitakan bahwa yang dan Nasrani tidak adil sampai mengikuti agama mereka maka digunakan kata-kata milah larangan untuk mengikuti mereka Allah menggunakan kata-kata ahwa wala ini taubat ta ahwa ahum dan tidak engkau mengikuti hawa nafsu mereka di anal kauma karena mereka yang tidak Nasrani tidaklah riba kecuali dengan ketika kaum muslimin atau Rasulullah dan kaum muslimin mengikuti milah mereka secara mutlak Sedangkan zajar larangan dari Allah Wakoa itu ada pada mengikuti hawa nafsu mereka baik sedikit ataupun banyak. Jadi kalau keinginan orang yang dan Nasrani adalah mengikuti milah mereka seluruhnya. Total dalam milah mereka, dalam agama mereka. Kemudian Allah larang adalah hawa nafsu mereka sedikit ataupun banyak. Peminat maklum salah satu hal yang maklum bahasanya mengikuti yaitu dan nasani dalam sebagian mahum alaih minadhi sebagian apa e, perkara agama yang mereka kerjakan adalah maun sejenis mengikuti, mengikuti mereka dalam sebagian apa yang mereka inginkan atau minimal Mazona sangkan kuat untuk mengikuti mereka dalam apa yang mereka inginkan bagaimana telah lewat yaitu di keterangan dalil yang ayat yang pertama minimal adalah bara'i minimal adalah sarana <coughs> kemudian termasuk dalil Wamin hadal bab dan termasuk dalil dalam masalah ini adalah firman Allah surat Al-Baqarah. Walain atai talladina utul kita Bahkan jika engkau berikan kepada orang-orang yang diberi kitab dikuli ayatin semua bukti maka bi'u kiblasan maka tidak akan mengikuti kiblatnya. Bama anta ke kiblat tahun dan tidaklah engkau mengikuti kiblat mereka. pak tuh kita ke kiblat tabak dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Syahidnya walin tabak ahum min cuma aja akan menel ini ina idzal lah minab zalimin. Dan sungguh tidak engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mimpak cuma akan akan menel ini setelah datangnya ilmu itu wahyu kepadamu. Ina idzal lah minab zalimin bahwasanya engkau idan jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang berikan pada mereka Alkitab, mereka mengenal Muhammad bagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum dari semuanya sekelompok dari mereka Yahudi Baik kemunan hak sungguh mereka menyembunyikan kebenaran wahum ya'lamun padahal mereka mengetahuinya al kebenaran itu datang dari Rabbmu Fala dan minal mumtahil Maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu Balikulin maka untuk setiap umat Wijahatun arah atau kiblat dua mualiha yang mereka menghadap ke arahnya Tastabikul khairat Maka berlombalah kalian dalam kebaikan Aina matakunu di mana saja kamu berada, ya Allah Allah akan datangkan kalian demi seluruhnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hai tu kita dan kemana saja engkau keluar untuk berpergian, bahwa wajah haka syaitan masjidil haram maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram fa inna lal haqqu dan sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran dari Rabbmu Allahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidaklah lalai tentang apa yang mereka tentang apa yang kalian kerjakan Wamin hai sekolah kita dan di mana saja engkau keluar bahwa wajah masih masjidil haram <clears throat> maka paling kalah wajahmu ke arah masjidil haram Wahai tumakuntum bahwa wujuhakum syatron dan di mana saja kalian berada paling kalah wajah kalian ke arah masjidil haram Li Allah yakuna lina supaya manusia tidaklah punya hujah atas kalian illallah binadzolah minhum kecuali orang-orang yang zalim dari mereka itu orang-orang musyrik Wajah. غير واحد من السلف معناه لئلا لئلا يحتج لئلا يحتج اليهود عبدكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش وهم قريش وهم قريش فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا فبين سبحانه أن من حكمة نحس الفتنة وتغييرها مخالفة الناس مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أخطأ لما يأتي أخطأ لما يسمعون فيه من الباطل ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا ابتدأ في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا الذين افترقوا على أكثر على أكثر من سبعين من سبعين فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترس على ثلاث وتدين فرقة مع أن قوله لا تكن لا تكن مثل فلان قد يؤم ما قد يؤم فلته بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يؤم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما بعد الرجل بعد ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد كان أبعد كان أبعد عن الوقوع في في نفس المشابهة في نفس المشابهة المشابهة في نفس المشابهة المنهي عنه وهذه مصلحة جليلة نعم Kalau zahir wahid min salaf, beberapa ulama salaf yang kutub tiga memang salah di ada tafsir di antara ulama yang mengatakan menafsirkan dengan penafsiran tadi dan mujahid atau dohab Arabi bin Anas Kotada Asyidi Kedua disebutkan oleh Ibn Katsir dari Ibnu Abi Hatim Mana ayat supaya orang-orang Yahudi punya alasan terhadap kalian fil apa gara-gara kalian mencocok orang Yahudi fil kiblat dalam kiblat yaitu menghadap Baitul Maqdis. Kalau kalian menghadap Baitul Maqdis berarti mencocoki orang Yahudi dalam kiblat mereka. Mereka mengatakan ketika kaum muslimin kiblatnya ke Baitul Maqdis, qatwal fakuna fi kiblatina. Mereka orang Islam ini pengikut Muhammad telah mencocoki kita dalam kiblat kita. Wayu maka segera saja dia akan mencacaci kita bidinya dalam agama kita. Kata Allah maka Allah memutus kata-kata tersebut bijah tersebut di mukhalafatin fil bil kiblat. Maka Allah telah memutus hadil hujah hujah ini di mukhalafatihim bil kiblati dengan kaum umat Muhammad memiliki Yahudi dalam masalah kiblat. Idul hujah itu karena yang namanya hujah definisi hujah adalah ismun likuli ma Nama untuk segala sesuatu yang dipakai untuk beralasan. Min hakim baik untuk mendukung kebenaran ataupun kebatilan. Bila lagi nadzalamu minhum kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Yang dimaksud orang yang zalim adalah Quraisy. Karena setelah kaum muslimin menghadap kiblat ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah maka orang Quraisy komentar adu ila kiblatina Muhammad dan pengikutnya kembali kepada kiblat kita fayusiku maka segera saja dia akan kembali kepada agama kita agama kesyirikan Bapak yang nama Allah jelaskan di antara hikmah perubahan kiblat, penghapusan kiblat dan pengubahannya adalah, adalah hikmahnya adalah Mukhola mukhalafatuna menyelisi anak-anak di sini Yahudi menyelisi orang-orang Yahudi al kafirina fi kiblatihim yang kafir dalam kiblatnya kuna zalika supaya itu supaya perubahan tersebut apa lebih memutus harapan mereka minal batil yang batil maklum dan maklum sudah bahasanya makna ini yaitu akta lima ma'u nabi minal fadil itu ada dalam semua bentuk menyelisihi dalam ada dalam semua bentuk menyelisih dan mencegah karena orang kafir tidak utuh bi syai'in min amrihi jika diikuti salah satu perkara mereka karena lagu bil hujah maka mereka punya hujah semisal atau dekat dengan hujah yang dimiliki oleh Yahudi Kenal hujah fil kiblah yaitu hujah berkaitan dengan masalah kiblah. Dan janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka yang nyata. tak takunu di sini Kalladina tafarraku di sini mak maknanya adalah Yahudi dan Nasrani. Karena mereka iftaraku terpecah belah aksar lebih dari 70 golongan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang untuk mengikuti Yahudi dan Nasrani final tafaruk dalam masalah perpecahan dan perselisihan. Namun di satu sisi Nabi juga memberitakan bahasanya umatnya tetap tariku akan terpecah menjadi 73 golongan. Bahkan jumlah yang lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Ma'anna kaulahu firman Allah di sini, la takun misla fulan. La takun kalladhi. Janganlah engkau seperti fulan tukot ya umu mumasalah tahu dan larangan ini kot ya umu bisa atau e, bisa bermakna umum yaitu memasal atau mengikuti bulan tersebut dalam semua urusan dia Bitor kilabdi awil makna dengan dengan lafat ataupun dengan makna. Wa ilam ya umma meskipun tidak bermakna umum, seandainya tidak bermakna umum, ya, ini tentang makna wala takunu kalladzina tafarraqu. Itu maknanya bisa bisa dipahami dengan makna umum karena kalau kaladina waktu lalu itu kan Yahudi dan Nasrani. Maka makna ayat wala takunu kal, kal Yahudi wa Nasrani. Kal Yahudi wa Nasara. Maka ini larangan tasawuf secara umum. Dan nah, seandainya dikatakan enggak yang dimaksud ayat itu cuma larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam masalah perpecahan. Itu tidak umum itu larangannya cuma larangan dalam masalah perpecahan maka apa wa ilam ya umma seandainya maknanya adalah bukan umum jala maka yang jelas ayat tersebut menunjukkan anak jinsal mukhalafatihim tarka musyabahatihim bahasanya menyelisih Yahudi dan Nasrani dan tidak tersabut dengan mereka adalah amrun masroh satu perkara yang disyariatkan apakah yang terpuji Padahal akan menunjukkan bahasanya semakin jauh seseorang itu dari tasabu dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal yang tidak disarankan untuk kita kan abad maka semakin jauh dari terjumus dalam tasabu yang terlarang. Dan ini adalah satu masalah yang ayat ini adalah bisa digunakan untuk dalil untuk larangan tasabus secara umum. Wala takunu kalladzina tafaraku maknanya wala takunu kal yahud wa nasara. Maka larangan tasabus secara umum. Dengan lafaz, itu dengan lafaz, dengan larangan tasabus secara umum. Seandainya secara lafaz kita katakan ayat ini tidaklah menunjukkan larangan tasabus secara umum, maka kita bisa buka makna itu cuma larangan tasawuf dalam perpecahan maka secara makna menunjukkan bahwasanya menyelisih orang yang tidak nasani satu hal yang disyariatkan سبيل الذين لا يؤمنون فقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلقني من قومي واخلص واتبع سبيل المسلمين فقال تعالى فمن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى فاتبع غير سبيل المؤمنين ووليه ما تولى ونسليه جهنم إلى غير هذا ذلك من آياته ومن هم عليه من الهدي والعمل والعمل ومن سبيل غير المؤمنين بل ومن سبيل المسلمين والذين لا يعلمون وما يقدر عدم انفراده في العموم فالنهي ثابت عن جنسه ويكون مفارقة الجنس في الكلية أقرب إلى ترك المنهي وما مقاربته مذنة مذنة الوقوع منهي عنه قال سبحانه فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستكينوا الخيرات نعم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى قوله فلا تتبع أهواءهم فاخذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك ومتابعتهم في هذه هي هي من اتباع ما يهونه يهونه يهونه أمر الناس لاتباع ما يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه وتركها مؤونة مؤونة عن ترك ذلك وجسم وحتم وحسب لمادة متابعتهم فيما يهونه Nah. Allah berfirman pada berfirman pada Musa dan Harun, maka istiqomalah kalian berdua dan janganlah kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak punya ilmu. Allah juga bergema Musa berkata pada saudaranya Harun Gantikanlah aku posisiku di tengah-tengah kaumku Wa'aslih dan perbaikilah mereka Wala tertabik dan jalan akan mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan Orang-orang yang merusak Kalau tidak berfirman Barang siapa yang menentang Rasul di setelah jelas baginya al-huda petunjuk Yaitu ilmu bi khairat sabilil mu'minin dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman kami palingkan dia kemana dia mau berpaling dan kami masukkan dia ke jahanam dan ayat-ayat yang lain maka mengikuti jalannya orang kafir tata benar orang kafir itu jelas termasuk wajib tapi khairat sabilil mu'minin termasuk dalam mengikuti jalan mufsidin termasuk dalam mengikuti jalan layak lamun alladzina layak lamun orang-orang yang tidak tahu Wama hum lihat footnote hum itu maksudnya ahlul kitab dan musyrikin dan semua orang kafir. Wama hum alaih minal huda wal aman eh, minal hadi wal aman maka apa yang mereka lakukan yang dilakukan oleh orang kafir minal dari penampilan lahiriah wal amal dan amal adalah min sabili ghairil mu'min adalah termasuk bukan jalannya orang-orang yang beriman bahkan termasuk jalannya mufsidin orang yang merusak dan termasuk jalannya orang-orang yang tidak punya ilmu Wa mayukodah dan segala sesuatu yang ditakdirkan ada mendidarati fil umum tidak tercakup dalam umum makna umum panahyu sabitun anjinji maka ayat-ayat yang tidak bisa dimaknai dengan makna umum larangan tersebut secara umum maka makna yang menunjukkan panahyu sabitun anjinji dan larangan itu benar-benar ada anjinji dari jenis tersebut dengan orang kafir maka mufarakatul jinsi maka meninggalkan jenis yaitu meninggalkan rasa bodoh orang kafir kuliah secara total itu adalah lebih dekat adalah jalan yang lebih dekat untuk meninggalkan larangan dan mendekatinya mendekat mendekati rasa bodoh orang kafir kemungkinan besar akan menjumuskan dalam larangan Wa anzalna ilaikal kitab, kami turunkan padamu alkitab dengan hak membenarkan eh, ma baina yadayhi minal kitab, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Sebelumnya wa muhaiminan alaihi dan hakim untuk kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Karena kitab-kitab sebelum Al-Qur'an telah diselewengkan, maka manakah yang masih otentik dan mana yang tidak? Hakimnya penentunya adalah Al-Qur'an yang sesuai dengan Al-Quran kita katakan otentik yang tidak kita katakan tidak otentik ini maksud muhiminan alaihi Fahkum maka berilah hukum Bainahum di antara mereka Bima allah dengan apa yang Allah turunkan Hukum di sini adalah Ahli kitab Fahkum bainahum bima angzalallah maka berilah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan walaupun tapi adalah janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka yang mengajak amaja akan minal jauh menjauhi maja akan minal hati kebenaran yang datang kepadamu dikulen untuk setiap umat kami jadikan dan kalian syiatan syariat, peminhajan dan jalan dan sunnah. Kalau insya Allah saatnya Allah berkehendak, insya Allah akan jadikan kalian satu umat Walakin akan tapi liyabluwakum di ma'atakum Allah tidak menguji kalian dalam wahyu atau dalam yang Allah berikan pada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlombalah kalian dengan kebaikan kepada Allah tempat kembali kalian seluruhnya, lalu Allah akan ceritakan pada kalian bima kuntum fitar telepon apa yang kalian perselisihkan. sampai firman Allah wala ahwa ahwa'ahum jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka wahdahum dan hati-hatilah waspadalah dengan mereka ayat tinuka ampak tima'ang angzalallah ilaika akan memfitnahmu akan menyelewengkanmu dari sebagian wahyu yang Allah turunkan padamu maka di sini sahidnya adalah walatat tapi ahum amaja asal minal haq juga walatat tapi ahum eh mama Pemuta'abatum dan menuti Yahudi dan Nasrani Bihatihim dalam perilaku mereka Perilaku lainnya mereka adalah Termasuk mengikuti Apa yang mereka inginkan Atau eh, Minimal adalah madonna sangkaan kuat Untuk mengikuti Hawa nafsu mereka Maka meninggalkan Penampilan lahiriahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani maka ma'unatun satu hal yang sangat membantu untuk meninggalkan itu mun dan lebih memutus lima dati mutafaatihim madah materi atau sumber itibak pada Yahudi Nasrani dalam hawa nafsu mereka. Ya. Ya. Hah? Di mana? wa'lam wa'lam anna fi kitabillahi minan nahdi an syabahatil umamil kafirati wa qasasuhu allati fiha ibaratun ibaratun ibaratun lana bitarsi ma fa'aluhu kasirun mislu qawlihi Maksudnya kasiran ya? Kegunanya mana? Mislu Kauluhu lima Oh, minanahi ya? Kasirun mislu kaulu kau mislu kaulihi lima lama zakara lama zakara ma alahu fa'alahu alahu bi ahlil kitabi minal batulat minal batulat minal musalat eh? masulat masulat Fa'tabiru ya ulil asrar Wa qawluhu laqad kana في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك ومنه ما يدل على مقصود maksudina على مقصودنا ومنه ما فيه إسراء isyaratun إشارة wa taqmimun تقديم بالمقصودة lil maksudi lil maksudi dan ketahuilah bahasanya Fi kita bila dalam Al-Quran Nanahi terdapat larangan Untuk tasabuh dengan umat-umat kafir Dan kisah-kisah umat-umat kafir Yang di dalamnya dan kisah tersebut Ini ada pelajaran bagi kita Untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan Itu sangat banyak Semacam firman Allah ketika menyebutkan apa yang Allah lakukan terhadap ahli kitab minan masulat ya sunut hukubat maknanya hukuman Allah mengatakan hukuman fakta ya ulil abzor Maka ambillah pelajaran baik orang-orang yang memiliki akal suci Apa yang dimaksud hmm. Mengambil pelajaran di sini Akhirnya janganlah ikuti perilaku mereka Maka janganlah ikuti perilaku mereka Allah mereka gini gini gini gini kemudian Allah kasih hukuman dan setelah itu Allah mengatakan tak biru ya uli abisar jadi orang yang punya pikiran ambil pelajaran apa maknanya jangan ikuti perilaku dan kelakuan mereka kalau kau mengikuti kalau kalian mengikuti perilaku mereka maka kalian bisa mendapatkan hukuman bagaimana hukuman yang menimpa mereka nah, ini tak tabiru di sini mengandung makna larangan tasabuh dengan kata-kata fakta biru di situ terhadap terdapat eh, apa, mana larangan larangan nah, yang dimaksud mengambil pelajaran itu adalah jangan jangan menyerupai ada seorang karyawan dipecat oleh bosnya karena melakukan satu kesalahan kemudian bosnya mengumpulkan karyawan-karyawan yang lain ini ada karyawan kita yang begini begini ya sudah dinasihati tidak nggak empang-empang, akhirnya kita tolong diambil pelajaran untuk itu apa artinya jangan ikuti kelakuan ini kamu ikuti kelakuan ini pecah juga kan bagaimana saya telah mencat uh, yang sebelumnya karena berarti apa dalam kata-kata fakta biru ini ada uh, mengandung makna larangan tersebut Lafakana fi qasasim ibratun li albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Wa amsalu dalika dan semisal itu. Maka di antara ayat-ayat tersebut ada yang jelas menunjukkan maksud kita yaitu larangan tersebut dan ada yang mengandung isyarat atau tatmin ya pelengkap untuk men, e, lil maksud untuk menunjukkan maksud gitu. Suma mata kanan maksudu bayana anna mukhalafatahu hmm? Suma mata kanan maksudu bayanun bayanun anna mukhalafatahu si amatil umurihim aslah aslahu lana fajami'ul ayati dalatun ala dalika wa in kana al maqsudu anna al mukhalafatahum wajibatun alaina fahada innama yadullu alaihi ba'dul ayati duna ba'din wa nahnu dzakarna ma yadullu ala anna mukhalafatahum masru'atun fil jumlati id kana huwa huwal maqsudu huna wa amma tamay tamyizu tamyizu dalalatu dalalatil wujubi dalalatil wujubi aw abil wajibi an ghayriha wa tamyizu wa tamyizu wajibi an ghairihi falaisa huwal maqsudu huna nah semua matakan al-maksud, kemudian kapan saja mak jika maksudnya adalah bayan menjelaskan bahwasanya menyelisih orang kafir dalam mayoritas perkara mereka itulah yang lebih baik untuk kita maka semua ayat menunjukkan hal itu ayat-ayat yang disebutkan dan ayat-ayat yang semakna yang disyaratkan oleh ini ya itu jika cuma maksudnya adalah menjelaskan kalau ya lebih baik jika kita menyelisihi orang kafir maka semuanya menunjukkan itu namun jika yang dimaksudkan bahasanya menyelisih orang kafir itu wajib atas, atas kita, maka ini cuma ditunjukkan oleh sebagian ayat guna ba'din tanpa ayat yang lain. Sedangkan kami di sini tidak karena menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya menyelisih orang kafir itu disyariatkan berjumlah secara umum. Itulah maksud pokok kita di sini. Adapun membedakan kandungan ayat antara yang menunjukkan hukum wajib anroilinya dan yang tidak wajib dan yang membedakan antara yang wajib dengan yang tidak wajib balai sawal maksud guna maka itu bukan maksud kita di sini jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh di eh, di sini dan di sebelumnya itu adalah untuk menjelaskan bahwasanya menyelisih orang kafir itu satu yang disyariatkan dan itu yang lebih baik untuk kita. Tidak membahas e, menegaskan wajib dan tidak. Kalau wajib dan tidaknya cuma ditunjukkan oleh bagian ayat. Hmm. insya Allah. Oh. Ya, ya sudah? Wasanat wasanat kuru insya Allah anna bihatuhum anna musyabahat anna musyabahatahum anna musyabahatahum fi fi a fi a ayat fil ayat fil dihim minal am minal amwa minal umuril minal umuril muharramat muharramat innahu wal mas'alat wal wal tahu wal mas'alatul wal mas'alatul maqsudati maqsudatu maqsudatu bi ayyi bi ayyi bi aynaha wasa wasa'atul masa'al wasailul masaili wasailul masaili innama jalabaha innama jalabaha taqari تقرير القاعدة تقرير kuliyatil ad كلية الأديمة manfaat ini dan akan kami jelaskan akan kami sebutkan insya Allah bagaimana satu dengan orang kafir dalam masalah hari raya mereka adalah termasuk perkara yang haram karena itu yaitu masalah haramnya hari raya tasabuh orang kafir dalam masalah hari raya adalah masalah pokok dalam kitab ini karena kitab ini intinya kan menjelaskan itu sedangkan semua masalah-masalah yang lain Inna majalabah hanyalah ditarik oleh tuntutan untuk menetapkan kaidah yang kuliah, kaidah umum, yaitu apa? Kaidah larangan menyerupai orang kafir. Buat kaidah yang agung dan sangat manfaat. Betul. Allah Azza wa Jalla dan Allah berfirman dan orang-orang munafik laki-laki wal munafik dan munafik perempuan Sa'dun bin Sa'din Sebagian mereka pada sebagian yang lain memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf Ayat biduna aidiyahum dan mereka menggam tangan-tangan mereka Rasulullah maka nasihum mereka lupa Mereka meninggal, meninggalkan aturan Allah maka Allah pun meninggalkan mereka makna nisyan secara luhur itu taroka Inal munafikin pun Ini orang-orang munafik, adalah orang-orang yang fasik. Wa'ad Allah janjikan pada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan wal kufar dan juga orang kafir neraka jahanam, api jahanam, api neraka mereka selalu di dalamnya. Dia hasbuhum neraka itu cukup untuk mereka dan Allah laknat mereka dan untuk mereka azab muqim siksaan yang kekal. Kaladina yang kebelinya bagaimana orang-orang sebelum mereka kanu asyad kamingkum mereka lebih hebat daripada kalian kekuatannya wa aktsar amwalan dan lebih hartanya wa aulada dan anaknya Pastam tahu kalau mereka bersenang-senang di kolakim dengan jatah mereka Kolak nak maknanya nasib Pastam ta'tum di itu Maka dalam kalian bersenang-senang dengan bagian kalian Sama stam ta'at bagaimana bersenang-senang orang-orang yang kalian Di kholakim dengan jatah mereka Wahutum dan kalian berbicara bagaimana mereka berbicara Ulaika mereka itulah habitat a'maluhum seluruh amal mereka di dunia dan di akhirat wa ulaika humul khasirun mereka lah orang-orang yang merusak alam yaktinya tidak akan datang pada mereka berita orang-orang yang kebun mereka yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaumnya Ibrahim, Asabi Madian, penduduk Madian, wal Muqtafikat Ya. Atau bumi Rasulullah bin Bayna datang pada mereka Rasul-Rasul mereka dengan bab bukti sama karena Allah lihat hum Maka tidaklah Allah membeli mereka walakinkan kanu angkusam limun Akan tapi mereka boleh terhadap diri-diri mereka sendiri Sedangkan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain Memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar timunah sholat dan menegakkan sholat menunaikan zakat dan mentaati Allah serta Rasulnya. Ulaika mereka adalah orang-orang yang Allah rahmati. Inna Allah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar beberapa sungai khalidina yang mereka kekal di dalamnya dan tempat tinggal yang menyenangkan bisa nanti ada dalam surga yang kekal. Aden maknanya kekal. Waridwanu min Allah dan keridhaan dari Allah akbar lebih besar lagi. Itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Wahai Nabi jahidil kufar, Kejarlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik Warlub dan bersikaplah keras kepada mereka Tempat kembali mereka jahanam Dan itu adalah segera tempat kembali Terus Bayan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ayati وصفاتهم وأخلاق المنافقين وصفاتهم صفاتهم وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر في الإسلام ووعد المنافقين المظهورين مظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين والكافرين مظهرين بكفر نار جهنم نار جهنم وأمر نبيه وأمر نبيه وأمر نبيه بهذه طائفتين طائفتين ومثل بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس صار الناس ثلاثة أصناف أصناف مؤمن ومنافق وكافر نعم Allah jelaskan dalam ayat ini akhlaknya orang munafik dan sifat munafik, akhlaknya orang yang beriman dan sifat orang yang beriman. Dan kedua kelompok ini menampakkan Islam. Dan Allah janjikan untuk orang munafik yang menampakkan Islam ma'ahadil akhlak ditambah akhlak-akhlak ini dan orang-orang kafir yang menampakkan kekafiran keduanya Allah janjikan dengan neraka api neraka dan Allah perintahkan nabinya untuk berjihad menumpas kedua kelompok tersebut. Namun tentu cara berjihadnya berbeda. Berjihad dengan orang munafik berhudah wal bayat dan berjihad melawan orang nah, kafir bisa di Cina dengan pedang. Namun dan sejak Allah mengutus Muhammad SAW dan beliau berjihad ke Madinah, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ini munculnya orang munafik, itu setelah hijrah ke Madinah. Artinya ketika di Mekah dakwah di Mekah itu tidak ada orang menafik. Mukmin, munafik dan kafir. Di sini saya mengatakan wahajar ilal Madinah. Setelah berhijrah ke Madinah, maka manusia ada tiga Fa'amal kafiru wa wal mudhiru lil kufri fa'amru bayinun wa innamal ghardu huna muta'alliqun bi sifatil munafiqin al madhkurati fil kitab wa sunnah fa inna yallati tukhafu ala ahli al qiblati fa wasafa Allahu al munafiqina bi anna ba'dahum min ba'din wa qala fil mu'minina ba'duhum awliya'u ba'din wa dzalika li anna al munafiqina tashabahat qulubuhum wa a'maluhum wa hum ma'adzalika tahsabhum jami'an wa qulubuhum syatta' isat qulubuhum mutawaddatan mutawaliyatan ila madam al ghurdu alladhi yaumunahu mushtarakan bainahum thumma yatakhalla ba'dum an ba'din bikhilafil mu'min fa innahu yuhibbul mu'mina wa yansuruhu bi dhahril ghaibi wa in tana'at bihim diyaru wa tafa'adat wa taba'at zamanu Adapun orang kafir yang menampakkan kekafiran maka perkaranya jelas. Fa'inamal ghalti yang jadi tujuan di sini adalah muta'alikun berkaitan dengan sifat munafik orang munafik yang disebutkan dalam Quran wa sunnah. Fa'inaha maka sifat orang sifat orang munafik itulah yang dikhawatirkan menimpa ahli kiblah. Ya footnote dua itu maksudnya al muslimun. Wasumu bidali kali anahum yatajihuna fi salatim ilal kiblati ah, ah, ah, kaum muslimin disebut ahlul kiblah Wasumu dan mereka dinamai itu karena mereka menghadap dalam salat mereka ke arah kiblat yaitu arah Ka'bah. Maka Allah sifati orang-orang munafik bahasanya sebagian mereka pada sebagian yang lain memerintahkan yang mungkar dan melarang yang maaf. Tapi tidak ada kata-kata aulia ubadin. Lihat di ayat. Ya. Ba'duhum min ba'din ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sudah ada kata-kata aulia. Waqala fil mu'minin, namun tentang orang-orang yang beriman Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum aulia ba'du. Ada kata-kata aulia. Kenapa kok beda? Padahal mau menceritakan sama sifat amal ma'ruf nahi Zalika demikian itu karena orang-orang munafik itu hatinya serupa, amalnya juga serupa, namun kau kira hati mereka itu bersatu padu, kau kira mereka itu bersatu padu, wakulubum syata, namun hati mereka bercerai Artinya, laisat kulubum, tidaklah hati mereka itu saling mencintai, mutawaliatan dan saling memberikan loyalitas namun dosa itu cuma disatukan oleh kepentingan ila madama kecuali selama al tuh tujuan atau kepentingan ala dia umunang yang mereka tuju amma ya umu itu maknanya pasoda sidu. <clears throat> maka tujuan yang mereka maksudkan mustarokan bainahu masih milik bersama di antara mereka mereka itu bersatu selama, selama disatukan oleh kepentingan. Nanti mereka bercerai-berai. Semuanya tafalah ba'duhum an ba'din dan sebagian mereka ya, membiarkan sebagian yang oleh karena itu nggak ada kata-kata ulia. Kalau tidak mengatakan wal uh, eh, al, wal al munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'din. Allah cuma katakan ba'duhum min ba'din. Jangan orang yang beriman Ba'dum awliya ba'din Kenapa? Karena mereka orang-orang munafik itu cuma disatukan oleh kepentingan Setelah kepentingannya itu sudah tidak lagi sama Ya takhallah ba'dum Anda nah, Sebagiannya membiarkan sebagian munafik Level mukmin beda dengan orang yang beriman. Maka dia mencintai mukmin yang lain dan menolongnya bidahil zaibi meskipun berlainan tempat, tidak satu tempat. Wain tanaat tana'at bihumudiar meskipun rumah-rumah mereka berjauhan tana'at kota baat dan berjauhan ajaman waktu hidup di antara mereka Mungkin ala Nabi Muhammad ala wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.